Nama An-Nur tercakup di dalamnya cahaya hissi dan maknawi. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan cahaya. Masalu nurihi kamishkah. Perumpamaan cahayanya seperti mishkah. Dan di ayat yang lain, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan bumi bersinar dengan cahaya dari Rabbnya. Dan di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hijabuhu nur." لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه dan hijab Allah adalah cahaya andai kata hijab itu disingkat maka keelokan keagungan dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar dari makhluk sejauh dari pandangan matanya. Dan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala makhluk ini mendapat hidayah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqa khalqahu fi dhulma wa alqa alaihim min nurihi, faman asabahu min dhalika an-nur ihtada." وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلْ Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya di kegelapan. Kemudian Allah melemparkan kepada mereka dari cahayanya. Siapa yang tertimpa cahaya tersebut, dia telah mendapat hidayah. Dan siapa yang cahaya ini tidak menimpanya, maka dia telah tersesat. Maka dia telah tersesat. Dan cahaya ini pula yang menerangi, menerangi Arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya cahaya matahari, cahaya bulan. Dan semua yang namanya cahaya. Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala an-nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian dari cahaya yang kedua adalah cahaya maknawi. Kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an adalah cahaya Qad ja'akum Allahi nurun wa kitabun mubin. Allah firman, sungguh telah datang kepada kalian sebuah cahaya dan kitab yang sangat mulia. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wa sekalian manusia, telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian dan kami turunkan untuk kalian cahaya yang sangat terang. Kami turunkan untuk kalian cahaya yang sangat terang. Keislaman adalah cahaya. Apa man syaraha sadarahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Barang siapa ya Allah lapangkan dadanya menerima keislaman, maka dia di atas cahaya dari Rabbnya. Dia di atas cahaya dari Rabbnya. Sebagaimana Al-Quran adalah cahaya. Demikian pula Taurat dikatakan fiha huda wa nur. Padanya ada petunjuk dan cahaya. Dan pada Injil fihi huda wa nur. Padanya ada petunjuk dan cahaya. Demikianlah dari cahaya ma'nawi yang dengannya Allah memberi cahaya di hati seorang muslim sehingga hatinya selalu bersinar, mendapatkan kebaikan, berada di dalam petunjuk. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan di ayat di surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya bagikan miskah. Miskah adalah lubang dari kaca yang diletakkan di lentera. Fiha misbah, padanya ada lentera. Dan lentera apabila terkumpul di dalam miskah ini, maka akan semakin terang apa yang ada di dalam lentera tersebut. Al-misbahu fi zujaja. Yang misbah ini, lentera ini di dalam kaca. Lentera ini di dalam kaca. Wazujaja tu ka'annaha qawqabun durri. Dan kaca ini dia bagikan bintang yang sangat terang. Bintang yang sangat terang. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang dijalakan di dalamnya api dari pohon yang berberkah. Yaitu pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Bukan pohon zaitun yang tumbuh bersama matahari yang terbit di arah timur dan bukan pula dari buah zaitun yang tumbuh bersama matahari yang terbenam di arah barat. Maksudnya dia adalah sebuah tempat yang pohon zaitun ini tumbuh tidak menjadi berat dengan cahaya di awal kali terbit dan cahaya ketika terbenam. Dan ini zaitun yang seperti ini terkenyalnya di negeri Syam. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار zaitun yang seperti ini minyaknya itu hampir saja menerangi walaupun belum kena api jadi zaitun yang disifatkan di dalam ayat belum dibakar dengan api sudah terang zaitunnya sangat elok dan mengkilau dilihat apalagi kalau ia dibakar oleh api berada di dalam lentera, dibungkus oleh miskah. Perhatikan, dari perumpamaan yang indah, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati seorang mukmin, ke dalam jiwa seorang mukmin. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas kunar. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Cahaya berlapis cahaya. Wa yahdillahu li nurihi man yasha'. Tapi cahaya ini Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah tidak akan mampu, tidak akan ada seorang pun yang mampu memberi cahaya untuknya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak jadikan untuknya cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya sama sekali. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia. Ini perumpamaan dibuat supaya mereka berfikir melihat dari keagungan dan kebesaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Memohon cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala An-Nur. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Dan ayat ini tatkala menjelaskan tentang cahaya yang terkait dengan keimanan dengan orang mukmin, kemudian di ayat setelahnya diterangkan tentang keutamaan masjid. Karena di masjid itu termasuk tempat yang paling banyak seseorang bisa mendapatkan cahaya di dalamnya. Karena itu di kelanjutan ayat في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيكم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب dirumah يا الله تلا إذن كان إذن secara syar'i. Allah Subhanahu wa taala mencintai diangkat rumah-rumah ini diagungkan disebut nama Allah dilakukan tasbih di dalamnya pagi dan petang oleh sekelompok lelaki yang tidak pernah dilalaikan oleh tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli sehingga mereka berpaling dari menegakkan solat mengeluarkan zakat mereka ini selalu takut kepada suatu hari yang mana hari itu pandangan mata dan hati berguncang yaitu pada hari kiamat supaya Allah membalas untuk mereka dengan balasan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan dan menambah mereka dari keutamaan dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pentingnya memahami tentang nama An-Nur dan bagaimana cahaya untuk seorang mukmin. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana fungsi dari cahaya itu. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Hari kiamat tatkala engkau melihat kaum mukminin dan mukminat engkau melihat kaum mukminin dan mukminat iya cahaya mereka berjalan di depan mereka. Di depan mereka dan di belakang mereka. Dikatakan kepada kaum mukminin dan mukminat ini yang diitari oleh cahaya, "Busyrakumul yaum jannat." Kabar gembira untuk kalian dengan sorga-sorga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, kalian kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Bila cahaya seorang hamba Ya Allah, berikan kepada kaum mukminin dan mukminat pada hari kiamat buah dari mengikuti cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di khutbah ini saya akan menjelaskan beberapa sebab yang dengannya seorang hamba selalu berada di atas hidayah, selalu berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab cahaya untuk seorang hamba adalah dia selalu mengikuti agama dan menuntut ilmu agama. Dan ini adalah pokok cahayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa nasaruhu wattaba'u an nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman dan mengikutinya, menguatkannya serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Awaman kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Apakah orang yang tadinya dia adalah bangkai? Dia adalah mayat. Kemudian kami hidupkan dia. Dan kami berikan untuknya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap mati, tetap mayat di tengah kegelapan, tidak mau keluar darinya? Ini ayat memperumpamakan seorang mukmin yang mengikuti keimanan, berada di dalam cahaya agama dengan orang yang berpaling dari agama. Terlihat manusia berjalan di atas muka bumi. Tapi ada yang berjalan, hakikatnya dia hidup karena cahaya Allah berikan kepadanya. Dari yang berjalan dan hakikatnya dalam pandangan syariat, dia dihitung sebagai mayat. Orang yang tidak hidup, amwatun gairu ahya, bangkai-bangkai tidak hidup. Maka ini adalah penegasan di dalam Al-Quran bahwa cahaya didapatkan dengan keimanan, dengan mempelajari ilmu syariat. Karena itu tidak ada kebaikan pada seorang hamba apabila ia berpaling dari agamanya, jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari makna-makna yang menambah keimanannya, mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari api neraka. Kemudian dari sebab yang mendatangkan cahaya tersebut adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmati, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Kalau kalian melakukannya, Allah akan beri untuk kalian dua bahagian dari rahmatnya. Kalian akan diberi cahaya, berjalan dengan cahaya tersebut. Dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Takwa adalah melaksanakan segala yang diperintah. Dan meninggalkan segala yang dilarang. Maka sepanjang seorang hamba menjaga dirinya di atas keimanan, kesalihan, hal-hal yang diperintah dan dia jaga dirinya dari kesyirikan, dari dosa-dosa yang diharamkan, dari perbuatan giba, namima, dan dari menyingkap aib manusia dan segala hal yang dilarang maka itu adalah bentuk dari ketakwaan sebab yang mendatangkan cahaya untuknya. Kemudian dari sebab cahaya untuk seorang hamba adalah dia menjaga salatnya dia menjaga salatnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Was-salatu nur." Dan salat itu adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Dan ini berlaku untuk semua salat, terutama untuk salat wajibnya. Itu adalah cahaya bagi seorang hamba apabila dia jaga dan salah satu dari kelezatan dunia apabila seorang hamba menjaga dirinya menghadiri salat berjamaah datang ke masjid ingin mendapatkan ridha Allah dan pengampunannya menghadap kepada Rabbnya berjumpa dengan kaum muslimin dan menegakkan ibadah-ibadah yang agung di dalamnya demikian pula salat di malam hari dengan melakukan salat lain tatkala ia berdiri di depan Allah di kegelapan malam manusia sedang tidur maka ini adalah suatu nilai yang sangat agung perkara yang diharapkan akan mendatangkan cahaya untuk seorang hamba dan juga dari sebab cahaya adalah dia berjalan ke masjid di kegelapan malam. Pada saat hadir waktu salat dia mendatangi masjid walaupun antara rumahnya dan masjid ada kegelapan. Karena itu di dalam hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajidi." bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid-masjid akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Demikian pula dari sebab cahaya. Dia menjaga dirinya di atas wudhu. Karena wudhu ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kakinya karena bekas-bekas wudu. Pengaruh dari wudunya dan juga dari sebab cahaya adalah seorang hamba menjaga di hari Jumat dia membaca surah Al-Kahfi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, al bayhaqi dan selainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri secara mauquf dan mempunyai hukum marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, adha'a lahu an-nur ma bainahu wa bainal al-Baitil Atiq." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan untuknya cahaya antara dia dan antara Baitul Atiq. Di dalam hadis lafadznya malam Jumat. Tapi kata malam dalam bahasa dalam penggunaan banyak dalil, kadang malam dimaksudkan bersama harinya dan kadang hari dimaksudkan bersama malamnya. Kalau dia baca di malam Jumat itu lebih utama, lebih sempurna di dalam meraih keutamaan secara konteks hadis. Kalau dia baca di siang hari, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dari apa yang dia baca dari surah Al-Kahfi tersebut. Kemudian dari Sebab cahaya adalah saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As atau di dalam hadis Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi Al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur yagbituhum yagbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Sesungguhnya orang-orang yang saling cinta mencintai karena keagunganku mereka di atas di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Pada hari kiamat diberi keutamaan khusus oleh Allah. Manusia di posisi biasa, sama dengan yang lainnya. Tapi mereka dibuat di atas mimbar, di atas tempat yang tinggi. Sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid cemburu kepada mereka. Dan ini dari keutamaan orang yang sering cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dibangun di atas dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab cahaya itu adalah berbuat keadilan, menegakkan keadilan. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina yawmal qiyamah ala manabir min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yahkumuna alladhina yahkumuna alladhina yahkumuna bi ra'iyatihim wa ahlihim wa mawalu. Sesungguhnya orang-orang yang jujur, orang-orang yang berlaku adil, mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Di sebelah kanan Ar-Rahman dan kedua tangan Allah adalah kanan. Iya. Mereka ini adalah orang-orang yang adil, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum mereka, berlaku adil di tengah keluarga-keluarga mereka dan pada wilayah tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Maka keadilan adalah sumber kebaikan dan sangat diperlukan di tengah manusia dan betapa jarangnya diketemukan dari keadilan di tengah manusia hari-hari ini. Kemudian di antara sebab cahaya adalah dia memelihara atau membiarkan rambut atau ubannya, rambut putihnya dia biarkan yang dia tumbuh di atas keislaman dengannya sehingga rambut putih ini menjadi kebaikan untuknya pada hari kiamat. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Amr bin Shuaib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As dan di sebagian lafadznya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaibu nurul mu'min, la yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu biha hasanah." ورفع بها درجة uban itu adalah cahaya seorang mukmin tidaklah seorang hamba itu tidaklah seorang lelaki beruban di dalam Islam dengan sebuah uban kecuali dengan uban itu dia akan memperoleh berbagai kebaikan dia akan memperoleh hasanah dengan satu ubannya dan akan digugurkan dengannya satu dosa ini beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسlimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah Agama ini secara umum adalah cahaya bagi seorang hamba dan seorang yang sibuk dengan ilmu agama, cinta dengan mempelajari ilmu agama yang menjadikan ilmu agama itu adalah kelezatan hidupnya Seakan-akan kalau dia membaca di Sahih Al-Bukhari atau dia membaca Al-Quranul Karim atau dia membaca dari ayat-ayat maupun hadis Rasulullah SAW, seakan-akan dia berada dalam kenikmatan yang paling agung di dunia. Inilah hamba-hamba yang merasakan bagaimana hakikat dari cahaya dan keagungan cahaya dari Islam tersebut. Tapi semua ini perlu usaha dan perlu amalan yang menunjukkan kejujuran maksud dan kehendak. Dan di hari ini kita memasuki bulan Syaban. Di bulan Syaban dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa di dalamnya. Telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beliau berkata, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan." وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah berkata Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa di suatu bulan seperti di bulan Sya'ban maka bulan Sya'ban adalah tempat memperbanyak puasa boleh dia melakukan puasa satu bulan penuh. Sebab datang pada sebagian riwayat makna yang menunjukkan Nabi berpuasa dua bulan berturut-turut di bulan Syaban dan di bulan Ramadan. Dan ini diarahkan oleh para ulama bahwa di sebagian keadaan beliau berpuasa di bulan Syaban satu bulan penuh di sebagian tahunnya. Dan sebagian ulama mengarahkan makna hadis bahwa orang Arab Apabila seorang sudah melakukan puasa itu di kebanyakan bulan, mereka katakan berpuasa pada seluruh bulan. Padahal dia hanya melakukan di kebanyakan bulan tersebut. Maka ini adalah waktu yang baik seorang memperbanyak puasa di dalam bulan ini. Kalau dia tidak sanggup berpuasa setiap hari, maka dia boleh berpuasa sehari, berbuka sehari. Dan itu adalah puasa daun. Dan kalau dia tidak mampu, maka ada puasa Senin dan Kamis. Ya. Kalau dia ingin, dia kurang mampu daripada itu, maka dia boleh berpuasa tiga hari dalam sebulan. Atau dia berpuasa sesuai dengan kemampuannya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan untuknya. Dan ini adalah puasa disyariatkan. Dan dari hikmahnya kata para ulama adalah bekal untuk menyambut Ramadan. Tatkala ia sudah membiasakan dirinya dengan puasa di bulan Syaban. Jiwanya sudah terbiasa dengan puasa di bulan Syaban. Begitu masuk ke bulan Ramadan, maka kerinduannya terhadap Ramadan semakin besar. Dan ia menghadapi bulan Ramadan semakin terbiasa. Dan dimaklumi bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam membandingkan yang mana yang lebih besar pahalanya. Apakah orang yang mengerjakan amalan karena kerelaan hati atau dia melakukan amalan tersebut dan dia merasakan susahnya dan beratnya di dalam melakukan amalan. Dan tidak diragukan bahwa seorang yang melakukan amalan dengan kerelaan, dengan semangat, dengan ketulusan, seakan-akan tidak ada beban bagi dirinya, itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar bagi seorang hamba. Maka di bulan Syaban ini adalah waktu untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua cahaya yang agung di dunia dan di akhirat dan kita memohon kepadanya seperti yang selalu dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku dan sujudnya. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمع نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا وأعظم لي نورا يا الله berikanlah di dalam hatiku cahaya pada pandangan mataku cahaya pada pendengaranku cahaya di sebelah kananku cahaya di sebelah kiriku cahaya Di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya dan di belakangku cahaya. Jadikanlah untuk diriku cahaya dan agungkanlah cahaya itu untukku. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu memberkahi umur dan waktu kita dan menjadikan segala detik dari kehidupan kita di dalam riba dan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyambung kita semua di bulan Ramadan, mendapati bulan tersebut dalam keadaan yang terbaik dan diridhai oleh Allah mencapai surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya bermohon kepadanya semoga dosa-dosa kita selalu digugurkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diarahkan kepada hal yang baik kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengokohkan kita di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia di kehidupan di alam kubur